بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لا نزال ايها الاخوه الاكارم في باب بر الوالدين وصله الارحام قال النووي رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني عبد شمس يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها رواه مسلم قوله ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها والبلال الماء ومعنى الحديث سأصلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء وهذه تبرد بالصلة والعشيرة هم قرابة الإنسان الأدنى فالأدنى وهذا الحديث فيه ما يتعلق بصلة الرحم والإحسان إليهم والعمل على إصلاحهم وتوجيههم ودلالتهم إلى الخير وهذا من أهم ما يكون في باب صلة الأرحام فليست صلة الأرحام بمجرد الزيارة و مجرد اللقاء إذا كانوا على منكرات وعلى مخالفات فإن من الصلة أن تناصحهم بالمعروف وأن تدلهم على الحق والهدى بالتي هي أحسن مع الرفق وحسن المعاملة وطيب الكلام وحسن البيان والاستدلال لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ قرابتك مما هم عليه من المخالفات وهذا الحديث من الأدلة على أن آه، مناصحة آه، ذوي القربى ودلالتهم إلى الخير ووعظهم وتذكيرهم بالله ونهيهم عن المحرمات كل ذلك داخل في آه، الصلة وإن كان بعض الناس قد يغيب عن ذهنه دخول مثل ذلك في صلة الأرحام وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص عم أي بخطاب للجميع وخص الأدنى فالأدنى من قرابته صلوات الله وسلامه عليه فذكر بني عبد شمس وبني كعب بن لؤي وبني مره بن كعب وبني هاشم وبني عبد المطلب بني عبد المطلب هم أقرب ما يكونون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم خص أيضا بنته فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا إذا هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون من الأحاديث المهمة في صلة الأرحام أهمية العناية بذلك وأن الرحم ينبغي أن تبقى رطبة مبلولة لا تكون منقطعة جافة بل ينبغي أن أن أن يدوم التواصل وأن أن يستمر الترابط وأن يحصل التلاقي وأن يتحقق التعاون إلى غير ذلك من المعاني المهمة التي ينبغي أن تكون بين ذوي الرحم الواحد وهذا أيها الإخوة الكرام من جمال هذا الدين وعظيم شأنه وما يحققه لأهله من روابط قوية وتعاون عظيم مثمر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji dan syukur Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar di Roja dimanapun Anda berada, kita masih berada dalam bab birrul walidain, yaitu berbakti terhadap kedua orang tua dan juga eh, tentang silaturahmi. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana beliau berkata tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal aqrabin dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyeru atau memanggil kaum Quraisy fajtama'u maka berkumpullah orang-orang Quraisy dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Fa'amma wa khassa. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut mereka secara umum dan menyebut mereka juga secara khusus. Kabilah per kabilah, suku per suku. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Bani Abdi Syams, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ai, angqidhu anfusakum minan nar." Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka jahanam. Sungguhnya aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Hanya saja kalian memiliki silaturahmi yang akan aku basahkan ya silaturahmi tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sa'abulluha bibilaliha, saya akan membasahi ya kekerabatan kita dengan air ya. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyambung silaturahmi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan sikap memutuskan silaturahmi seperti suatu yang panas ya. Oleh karenanya silaturahmi harus dibasahi dengan air sehingga tetap bisa ada kekerabatan yang baik di antara para karib kerabat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ashirah tatkala Allah berfirman, "Wa anzir ashiratakal akrabin dan peringatkanlah kekerabatan kerabatmu yang terdekat. Al-ashirah adalah kerabat seseorang yang lebih dekat dan kemudian selanjutnya yang semakin jauh dan semakin jauh. Jadi semakin dekat ya, kemudian yang setelahnya dan setelahnya disebut dengan ashirah. Dalam hadis ini dijelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan silaturahmi. Bahwasanya seorang yang hendak menyambung silaturahmi, hendaknya dia berbuat baik kepada karib kerabatnya dan berusaha untuk memperbaiki kondisi yang ada di karib kerabatnya. Jika ada sesuatu yang rusak atau sesuatu yang mungkar yang terjadi di karib kerabatnya, maka hendaknya dia berusaha untuk memperbaikinya, untuk meluruskannya. Oleh karenanya, silaturahmi itu bukan hanya sekedar mengunjungi, adanya kunjungan, ya, atau hanya sekedar bertemu. Ya. Dan jika kerabat kita dalam kondisi melakukan kemungkaran, ya maka di antara bentuk silaturahmi yang terbaik adalah kita menasihati mereka. Ini bentuk silaturahmi bukan hanya sekedar kunjungan, ziarah, kemudian pertemuan, tetapi di antara bentuk silaturahmi yang penting yaitu kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap karib kerabat kita. Kita ingatkan mereka tentang kemungkaran yang mereka lakukan. Kita jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Tentunya semua itu kita lakukan dengan penuh kelembutan dan dengan kata-kata yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita bisa menyelamatkan kerabat kita dari siksaan neraka jahanam. Hadis ini ya sangat tegas dan jelas menunjukkan bahwasanya jadi ya, antara bentuk silaturahmi yaitu mencegah mereka, mencegah karib kerabat dari perbuatan muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian orang e, lupa akan hal ini, mereka menyangka bahwasanya namanya silaturahmi yaitu hanya sekedar beri kunjungan, beri hadiah ya. Mereka tidak sadar bahwasanya di antara bentuk silaturahmi yang penting adalah memperbaiki kondisi karib kerabat, menegakkan nahi mungkar di antara mereka dengan penuh kelembutan. Lihatlah dalam hadis ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyeru orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW menyeru mereka dan menyebut mereka dengan secara umum dan secara khusus. Rasulullah SAW menyebutkan secara umum, yaitu menyeru orang Quraisy secara umum seluruh orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW, ya, yaitu Rasulullah mengenal wahai orang-orang Quraisy, wahai kaum Quraisy. Setelah itu Rasulullah SAW mengkhususkan dengan menyebutkan satu persatu sampai yang terdekat yaitu putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu persatu beliau mengatakan, wahai bani Abdi Syams, wahai anak-anaknya Abdu, Abdu Syams, wahai bani Kaab bin Lu'ai, wahai anak keturunan Kaab bin Lu'ai, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai bani Murrah bin Kaab, wahai anak keturunannya Murrah bin Kaab, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai bani Abdi Manaf, wahai anak keturunannya Abdu Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Rasulullah mengkhususkan, menyebutkan satu persatu. Wahai Bani Hashim, dan inilah kabilah yang paling dekat atau suku atau kerabat yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Wahai anak keturunan Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian terdekat lagi, wahai Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan yang terdekat lagi, wahai Fatimah, putrinya sendiri. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu SAW, angkidi nafsaki minan nar, selamatkanlah diri engkau wahai Fatimah dari neraka jahanam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an. Aku tidak bisa menolong kalian. Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk kalian. Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bi Hanya saja kalian adalah kerabatku dan aku akan membasahi kekerabatanku ya dengan sebasah-basahnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang sangat penting yang menjelaskan tentang perhatian syariat terhadap silaturahmi. Ya. Dan hendaknya silaturahmi harus senantiasa dalam keadaan basah, ya, dalam keadaan terbasahkan dengan ya kerukunan, dengan uh, hubungan yang baik yang erat di antara karib kerabat, saling tolong menolong, ya, saling bekerja sama. Ini sangat perkara yang sangat penting dalam menyambung hubungan silaturahmi. Jangan sampai hubungan silaturahmi dalam keadaan panas, ya, penuh dengan pertikaian, permusuhan. Ini menunjukkan akan indahnya syariat Islam. Oleh karenanya para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi harus nanti dalam keadaan basah. Jangan sampai jangan sampai dalam keadaan panas ya terjadi pertikaian di antara keadaan panas permusuhan akan tapi dibasahi dengan kerjasama ya adanya kerukunan di antara karib kerabat yang ini semua dituntut dalam syariat Islam. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan akan indahnya syariat Islam di mana syariat Islam berusaha untuk mewujudkan bagi para pemeluknya kerukunan, kedamaian dan ketentraman di antara karib kerabat. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني سلام ليسوا بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم اظلها بظلالها واللفظ للبخاري هذا الحديث فيه أهمية صلة الرحم حتى وإن كان بالرحم آه، آه، حتى وإن كان بالرحم ليس من آه، أهل الإسلام فتبقى الصلة لكن لا يكون له نصيب وحظ من التولي والولاية ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن آل بني فلان وقال ذلك سر آه، جهرا وليس سرا أعلن ذلك آه، وذكر أشخاصا من قرابته من نسبه عليه الصلاة والسلام وذكرهم بأسمائهم وقال ليسوا باوليائي ليسوا باوليائي وهذا فيه البراءة من الكفر والكافرين حتى ولو كانوا من قرابة الإنسان فلا ولاية بين المسلم والكافر ومن خصال الإيمان العظيمة الحب في الله والبعد في الله لكن مع بعده وقربه على كفره آه تبقى الرحم تبقى الرحم ولهذا قال في آخر الحديث ولكن لهم رحم أظلها بذلك مع قوله ليس بأوليائي قال لهم رحم إذا ما بد أن ننتبه لهذا الأمر أن الكافر لا بد أن يتبرع منه و آه، ليس بينه وبين المسلم ولاية لأن الكفر يقطع ذلك تماما ويكون مبغضا له وكارها له وأوثق قدر الإيمان الحب في الله والبغض في الله لكن تبقى الرحم تبل بجبالها صلة له ومن أعظم ما يصل المرء به رحمه الكافر pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Abdullah Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan perkataan yang yang jelas tidak secara diam-diam ya atau tidak pelan tetapi dengan suara yang keras Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sungguhnya keluarga Bani Fulan laitu bi auliyai Tentunya keluarga Bani Fulan bukanlah wali waliku Innama Allah wa sadiqul mu'minin. Akan tapi wali-waliku adalah Allah dan orang-orang yang beriman. Walakin lahum rahimun abulluha bibilaliha. Akan tapi mereka bani fulan tadi yang Rasulullah sebutkan, mereka memiliki mereka adalah karib kerabatku dan aku akan membasahi kekerabatanku dengan eh, air. Demikian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini jelas tentang pentingnya silaturahmi. Meskipun orang-orang yang kerabat kita yang hendak kita sambung silaturahmi, mereka bukan orang Islam, mereka non-Muslim. Meskipun mereka non-Muslim, hendaknya hubungan silaturahmi tetap berjalan. Sebaliknya, ya, orang yang jauh dari kita dan tidak punya eh, hubungan karib kekerabatan ya namun mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala adapun karib kerabat kita yang non muslim kita harus menyambung silaturahmi dengan mereka akan tapi mereka tidak punya ya hak dari kita kecuali hak sekedar hak silaturahmi adapun hak wilayah kecintaan maka tidak oleh karenanya Nabi SAW dalam hadis ini. Nabi SAW menyebutkan dengan suaranya yang lantang, bukan dengan suara yang pelan. karena Nabi SAW, sungguhnya Ali Bani Fulan, sungguhnya keluarga Bani Fulan, yaitu dari kerabat-kerabat Nabi SAW. Bahkan disebutkan Nabi SAW menyebutkan nama-nama mereka, itu si Fulan dan si Fulan dan si Fulan. Kata Nabi SAW, lain subi awliyai, mereka bukan wali-waliku. Ini jelas bagaimana Rasulullah SAW berlepas diri dari kekuburan. Dan juga berlepas diri dari orang-orang kafir meskipun orang-orang kafir tersebut adalah karib kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita ketahui bahwasanya di antara ya perkara iman yang sangat kuat, sangat penting adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang kafir dan Rasulullah SAW berlepas diri di mereka. Akan banyak meskipun demikian, Rasulullah SAW menjelaskan mereka punya satu hak yang harus ditunaikan oleh Nabi, yaitu hak silaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terus menjalin kekerabatan dengan mereka karena mereka adalah kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir tidaknya kita berlepas diri dari mereka. Seorang Muslim tidak boleh memiliki hubungan wilayah, ya, kecintaan antara mereka antara seorang Muslim dengan seorang kafir. Karena kekufuran telah memutuskan ya, wilayah atau uh, kecintaan di antara mereka berdua. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya mengatakan, Aku tak iman Alhamdulillah walhamdulillah bahwa antara tali-tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagaimana tadi kita jelaskan bahwasanya masih terpisah silaturahmi kekerabatan yang harus di, di disambung dan ingat kata Syekh bahwasanya di antara cara yang sangat baik yang bisa kita lakukan untuk menyambung silaturahmi dengan orang-orang kafir yang merupakan kerabat kita adalah kita berusaha mendakwahkan mendakwahi mereka kita berusaha berdakwah kepada mereka agar mereka bisa mengenal Islam, agar mereka mereka bisa merasakan agama yang benar. Dalam hadis ini pula, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna ma Allah wa salihul mu'minin. Ya, sungguhnya wali-waliku adalah Allah dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya seorang manusia, seorang hamba jika berada di atas keimanan dan di atas kesolehan dan berada di atas istiqamah, maka dia memiliki hak wilayah. Kita harus cinta kepada dia. Meskipun dia tidak ada hubungan nasab dengan kita. Akan tetapi dia seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah di atas istiqamah. Maka kita harus ya berwala kepada dia. Dan sebaliknya, seorang yang meskipun karib kerabat dekat dengan kita, akan tetapi dia ada kekuburan, dia jauh dari keimanan, maka kita harus berlepas diri dari, dari orang yang seperti ini. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berlepas diri dari orang-orang kafir, ya bukan Rasulullah SAW mengeraskan hal ini memberitahukan bahwa beliau berlepas diri dari orang-orang kafir meskipun orang-orang kafir tersebut adalah dari karib kerabat beliau. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه أولا في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يقربهم من الجنة ويكون سببا لدخولهم إياها وما يباعدهم من النار وهذا أعظم أمل يؤمله المؤمن أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة وهذا هو الفوز العظيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فسأل هذا الرجل الحريص على السعادة الأبدية بدخول الجنة والنجاة من النار النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار فذكر له عليه الصلاة والسلام أربعة أعمال الأول التوحيد تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا هو معنى لا إله إلا الله تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا هو معنى لا إله إلا الله أن نخلص الدين لله فلا نسأل إلا الله ولا نستعيذ إلا بالله ولا نذبح إلا لله ولا نتوكل إلا على الله ولا ندعو إلا الله ولا نصرف شيء من العبادة إلا لله والأمر الثاني اقام الصلاة المحافظة على أوقاتها وأركانها وشروطها وواجباتها وهي الصلاة المفروضة خمس صلوات كتبها الله عز وجل على العبد في اليوم والليلة والأمر الرابع إيتاء الزكاة لمن كان عنده مال بلغ النصاب وهو صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء والأمر الرابع وهو موضع الشاهد من ذكر الحديث في الترجمة صلة الرحم ففيه الحث على القيام بصلة الرحم وقد دل الحديث على عظيم مكانة صلة الرحم ورفيع منزلتها حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرنها في هذا الحديث بالتوحيد والصلاة والزكاة فيما يكون سببا لدخول العبد الجنة ونجاته من النار. yang hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al Imam rahimahullah bawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada aku tentang suatu amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka jahanam." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat kesyirikan sedikit pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kini shalah dan engkau salat. Waktu dia zakat dan engkau mengatakan waktu tasilur rahim dan engkau menyambung silaturahmi. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam hadis ini bagaimana semangat para sahabat untuk bisa masuk ke dalam surga dan agar bisa terjauhkan dari neraka jahanam. Dan mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan apa saja yang bisa mewujudkan cita-cita mereka tersebut. Karena cita-cita tertinggi seorang muslim adalah bisa diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah cita-cita tertinggi seorang muslim. Barang siapa yang meraihnya, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dia telah mendapatkan kemenangan yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kenikmatan yang melalaikan, yang menipu. Oleh karenanya sahabat ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebahagiaan yang abadi, keadaan al abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Perbuatan apakah, amal kebajikan apakah yang bisa menyampaikan seorang ke dalam kebahagiaan yang abadi tersebut? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada sahabat ini dengan menyebutkan tentang empat amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka jahanam dan bisa membuat orang meraih kebahagiaan yang abadi. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tentang tauhid. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak walau la syirik bihi syai'an." Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Engkau hanya beribadah kepada Allah. Engkau hanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan engkau tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah oleh karenanya seorang yang bertauhid dia tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beristighatsah meminta pertolongan dalam keadaan terdesak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang pertama yang sangat penting yaitu tentang tauhid. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang iqamatus shalah, menegakkan salat itu berusaha menjalankan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha seorang mengerjakannya dengan memperhatikan rukun-rukunnya, perhatikan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnah yang disebutkan dalam sholat sehingga dia bisa mengerjakannya dengan baik. Kemudian perkara yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita zakat yaitu tentang mengeluarkan zakat. Jika harta seseorang telah mencapai nifab dan sudah timbul waktu tiba waktu untuk bayar zakat maka dia pun membayar zakatnya ini juga perkara atau ibadah yang bisa memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ini terakhir yang keempat jadi ini merupakan mau syahid menjadi perhatian kita jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasafilur rahim yaitu engkau menyambung silaturahmi ya ini dalam hadis ini jelas ada motivasi oleh seorang bagi seorang untuk menyambung silaturahmi Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan tentang kedudukan yang tinggi dari silaturahmi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan silaturahmi dengan amalan-amalan yang luar biasa. Tadi kita telah sebutkan tiga amalan sebelumnya, tauhid yang pertama, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga membayar zakat. Ini tiga perkara yang sangat penting. Dan yang keempat ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan silaturahmi. Ini menunjukkan tentang agungnya amalan silaturahmi dan keempat amalan ini merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. قال النووي رحمه الله تعالى وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة رواه الترمذي وقال حديث حسن هذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإفطار على التمر وبين عليه الصلاة والسلام أنه بركة بركة تكون للمفطر إذا أفطر على تمر فإن لم يجد فإنه يفطر على الماء فإنه طهور ثم قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم تنتان صدقة وصلة وهذا موضع آه الشاهد آه من آه الحديث آه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصدقة على ذوي الرحم تجمع حصلتين آه، عظيمتين وخلتين مباركتين أنها صدقة وصلة فلهذا ينبغي على الإنسان في صدقاته ونفقاته أن يتفقد إذا كانت في ذوي قرابته من هم فقراء فإنهم أحق بالصدقة والنفقة والبذل لأن آه، ذلك يجمع به بين الصدقة والصلة بارك الله فيك الله رحمه الله لو كان حديث بريكتنا دري شهادة سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه دري النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم برسبة إذا أفطر أحدكم فليفتر على تمر jika salah seorang dari kalian berbuka, maka hendaknya dia berbuka dengan makan buah korma. Fa'innahu barakah. Sungguhnya buah korma itu ada berkahnya. Fa'illam yajib amran falma. Jika dia tidak mendapatkan korma untuk berbuka, maka hendaknya berbuka dengan meminum air. Fa'innahu tahurun. Sungguhnya air itu suci dan mensucikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, As-sadaqatu alal miskin sadaqatun. Sedekah kepada orang miskin merupakan sedekah. Wa ala rahim simpan adapun bersedekah terhadap karib kerabat ya, maka akan mendapatkan dua perkara sedekahun wasilah yaitu sedekah dan pahala silaturahmi. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah kemudian beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Eh, keutamaan beriftar atau berbuka dengan makan korma. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa korma itu ada berkahnya. Ya, korma itu ada keberkahan. Dan jika seorang yang berbuka ya, setelah berusaha mencari korma namun tidak mendapatkan korma, maka hendaknya dia berbuka dengan air. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa air itu adalah suci dan mencucikan. Yang menjadi perhatian dalam hal ini, dia tetap dan hadis Shallallahu Alaihi Wasallam, apodakatu ala miskin, sadaqah. Sadaqah yang kita berikan kepada seorang yang miskin, maka itu akan mendapatkan pahala sadaqah. Adapun sadaqah yang kita berikan kepada dirrahim, kepada karib kerabat kita, maka kita akan mendapatkan dua perkara. Seorang yang bersedekah kepada karib kerabatnya, maka dia akan mendapatkan dua perkara yang penuh keberkahan. Yang pertama adalah pahala sedekah dan yang kedua adalah pahala silaturahmi Karena seorang yang hendak bersedekah, dia berusaha untuk memikirkan karib kerabatnya yang kekurangan sehingga dia bisa bersedekah kepada karib kerabatnya tersebut kemudian dia akan mendapatkan dua pahala yaitu pahala sedekah dan pahala bersilaturahmi. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه أبو داود والترمذي هذا حديث حسن صحيح هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه وجوب طاعة الابن لوالده حتى وإن كان أمره والده آه، شيء لا يحبه أو بشيء آه، يكرهه فإن عليه أن يطيع الوالد وأن تكون الطاعة للوالد بالمعروف فإذا كان ما أمره آه، به والده ليس منكرا ولا محرما شرعا فإنه يطيعه أما إذا أمره بمعصيه لله سبحانه وتعالى فلا طاعة آه، لمخلوق في معصية الخالق وهنا آه، أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه أن يطلق زوجته أن يطلق زوجته ومعروف من عمر رضي الله عنه في سداد رأيه وحسن فهمه وجميل درايته وبصيرته في آه، الأمور فلهذا لما ذكر عمر عدم استجابة ابنه لما طلب منه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها وهنا يقال هل كل والد آه، يأمر آه، ابنه أن يطلق زوجته تكون له الطاعة ويجب أن يطاع أو يقال إن الأمر فيه تفصيل هو الحق أيها الأخوة الكرام فإذا كان الأب على علم وعلى دراية وعلى بصيرة وعلى إيمان ونصح فإنه آه، يطاع فيما أمر لأن آه، كلامه صادر عن سداد رأي وبصيرة وديانة أما إذا كان الأب آه، فاسقا وغير رشيد و آه، لا لا يعرف الأمور وإنما عن نوع الهوى أو شيء من ذلك يأمر الابن بطلاق الزوجة فلا طاعة له في ذلك آه، لما يترتب عليه آه، من مفسدة وعدم تحقق أي مصلحة فإذا إذا كان الوالد في فهم وعلم ودراية و نحو ذلك وكان أمر بشيء مثل ذلك فإنه يطاع ومن كان على هذه الدراية فإنه لا يأمر ابنه آه، إلا بما قد رأى أن المصلحة متحققة بذلك Kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau e, berkata karena tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha saya pernah memiliki seorang istri dan aku mencintainya Bahkan Umar yakrahuha akan tapi ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membenci istriku tersebut maka ayahku berkata kepadaku itu Umar berkata kepada Ibnu Umar talikha ceraikan istrinya itu فأبيت maka aku enggan untuk melaksanakan perintah ayahku. Fa'ata Umar radhiyallahu taala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu. Kemudian Umar menceritakan tentang apa yang terjadi. Yaitu bahwasanya dia telah memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, akan tapi anaknya Ibnu Umar enggan untuk melaksanakannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talliqha." Maka nah, Nabi SAW pun merintahkan kepada Ibnu Umar untuk menceraikan, menceraikan istrinya yang dia cintai. Kata Nabi SAW, Tolikha, ceraikan dia. Hadis ini hadis yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis yang hasan sahih. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya seorang anak untuk taat kepada ayahnya. Meskipun sang ayah merintahkan dengan suatu perkara yang dia tidak suka, yang dia benci. Akan tapi ingat, dunia ketaatan tersebut yaitu pada perkara-perkara yang baik. Adapun jika seorang ayah merintahkan untuk melaksanakan perkara yang mungkar, yang maksiat, maka tidak boleh seorang taat kepada ayahnya. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya la ta'ata li makhlukin di maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan anaknya Ibnu Umar untuk dan istrinya. Dan kita tahu bahwasanya Umar adalah seorang yang tadi dirai, ya bahwasanya pendapatnya lurus, ya bahwasanya orangnya cerdas dan orangnya tatkala berbicara tentu setelah dengan perhitungan dan pengamatan, tidak asal ngomong Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. sering ya, ya pendapat Umar, Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Umar memerintahkan anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya, lantas sang anak enggan untuk melaksanakannya, maka Umar pun menyebutkan hal ini, menceritakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sikap sang anak, yaitu anaknya Ibnu Umar yang tidak memenuhi atau tidak menuruti perintah sang ayah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan Umar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya yang dia cintai sekarang itu pertanyaan. Apakah setiap ada seorang ayah yang memerintahkan anaknya untuk mencerai, menceraikan istrinya, lantas sang anak wajib untuk taat kepada sang ayah? Ya? Ataukah perkaranya ada perinjian? Tentunya yang lebih tepat adalah kita melihat perinjian. Yaitu jika sang ayah yang memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, ternyata ayahnya tersebut berbicara dengan ilmu, dengan pemahaman, setelah pengamatan dan peninjauan, ya, kemudian dia merintahkan sang anak untuk menceraikan istrinya dengan kemaslahatan yang dilihat oleh sang ayah, maka tatkala itu wajib bagi sang anak untuk mentaati sang ayah untuk menceraikan istrinya meskipun istrinya dicintai. Adapun jika sang ayah ternyata adalah orang yang fasik, seorang yang berbicara dengan hawa nafsu, yang tidak uh, eh, wajib rasyid, tidak tidak di atas petunjuk, maka dia berbicara dengan semaunya dia, dengan hawa nafsu, dengan uh, kemarahannya, maka ya tidak boleh seorang anak untuk taat kepada ayah yang seperti ini. Kenapa? Karena jika dia taat kepada ayahnya yang modelnya seperti ini, tentunya akan menimbulkan kemaksadatan, ya. Tidak akan menimbulkan kemaksadatan dan kerusakan. Ada jika ternyata sang ayah adalah seorang yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicara dengan ilmu, maka wajib bagi sang anak untuk taat ya, ayahnya untuk menceraikan istrinya. ثم أورد رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم رواه الترمذي وهو آخر حديث أورده في هذه الترجمة وفيه مكانة الخالة وأنها بمنزلة الأم لأنها الأكثر عطفا على أبناء أختها والأولى بحضانتهم فأيضا يكون لها البر والإحسان وهي أحق آه، بذلك من غيرها ثم قال النووي رحمه الله وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبق وأحاديث مشهورة في الصحيح حدثتها اختصارا ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء قال فيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني في أول النبوة فقلت له ما أنت قال نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله تعالى فقلت بأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا وذكر تمام آه، الحديث والله تعالى أعلم وبهذا تنتهي هذه الترجمة ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وإيا الإخوة المسلمين لكل خير والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين dan hadis yang terakhir dalam bab ini adalah hadis yang e, diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-khalah bi manzilatil um bahwa bahwasanya bibi yaitu saudara perempuan ibu itu kedudukannya seperti e, ibu sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia berkata hadisun Hasan sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bibi merupakan seorang yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya ya kedekatannya dengan ibu kita dan uh, lebih utama untuk kita perhatikan karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al khalah liman bidatul um bahwasanya ibu itu kehidupannya seperti uh, ibu sendiri oleh karena seorang yang memperhatikan uh, eh, ibunya dan kemudian Imam Imam Nawawi rahimahullah kemudian menyebutkan uh, di akhir ini beliau berkata dan dalam bab ini banyak hadis-hadis ya yang sahih yang masyhur di antaranya yaitu tentang ber, berbakti kepada orang tua dan menyambut rahmi. Di antaranya hadis tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa yang ya terlalu penyebutannya. Demikian juga tentang hadis Zurej yang telah lalu juga penyebutannya. Dan hadis-hadis masyur yang lainnya yang saya sengaja untuk menghapusnya yaitu tidak menyebutkannya karena saya ingin meringkas. Ya. Dan di antara hadis-hadis yang sangat penting juga adalah hadis Amr bin Abasa radhiyallahu anhu yang hadis ini hadis sangatlah panjang yang mencakup tentang beberapa perkara tentang kaedah-kaedah Islam dan adat-adat Islam. Dan aku akan menyebutkannya insya Allah secara sempurna di bab raja. Di antara di antara isi hadis tersebut yaitu dia mengatakan, aku menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yaitu tatkala di awal e, kenabian. Maka aku berkata kepada Nabi, Ma anta, siapa engkau? Maka Rasulullah menjawab, Nabi, saya seorang Nabi. Kemudian aku bertanya lagi, maka Amr bin Abbas bertanya lagi, apa itu Nabi? Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutusku. Maka beliau bertanya lagi, Allah mengutusmu dengan apa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah mengutusku untuk menyambung silaturahmi dan untuk menghancurkan patung-patung dan agar Allah ditauhidkan, diesakan dan tidak ada kesyirikan bagi Allah sama sekali. Kemudian Eh, Amr bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan sisa eh, hadisnya secara sempurna. Wallahu alam bisawab. Demikian saja para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Uh, kurang lebihnya kami maaf, mohon maaf semoga Allah Subhanahu wa taala nanti berikan taufiknya kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.